السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmat dan anugerahnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana demi Allah yang menciptakan langit tujuh lapis andai kata bukan karena rahmat Allah nggak mungkin kita dapat berkumpul di tempat ini maka cobalah untuk senantiasa membasahi bibir kita dengan Alhamdulillah اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ورسولك وحبيبك نبينا وشفيعنا محمد Ya Allah Semoga salawat Semoga salam Semoga berkahmu senantiasa kau curahkan dan kau tambahkan Untuk hamba kekasihmu Untuk utusanmu Muhammad dan untuk keluarga beliau serta sahabat-sahabat yang mendukung dakwah beliau yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jejak beliau. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin. Entah siapa yang berbahagia ana yang bisa sampai ke tempat ini berkumpul dengan saudara-saudara seiman dan setakwa atau antum yang berbahagia dengan kedatangan anak. Tapi saya yakin yang pertama itulah sebenarnya kebahagiaan. Saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara di pulau yang jauh. Di tempat mereka berjuang tempat mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustadz yang telah menegakkan dakwah sunnah di tempat ini. Yang mereka berjuang bertahun-tahun untuk menyampaikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Anda bisa melihat betapa banyaknya saudara-saudara di Batam yang mereka telah mengenal sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggal 18. Gitu kalau nggak saya dapat pengumuman daurah tanggal 18 sampai 20 Oktober 2013. Betul. Betul enggak? Enggak betul. Kita ini umat Islam. Betul. Kita ini punya penanggalan tersendiri. Dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ketika menetapkan Hijriah sebagai tahun Islam. Maka dari situ kita harus berkiblat. Karena Hijriah itu bukan Masehi. Masehi itu penanggalannya siapa? Masih. Orang-orang Nasoro. Mereka berkeyakinan bahwasanya awal Masehi adalah awal kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Tapi umat Islam kita punya peradaban tersendiri bahkan penanggalan kita bulan-bulan kita itu sudah ditentukan langsung oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita punya bulan tersendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna iddatash shuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua belas bulan. Pada hari diciptakannya langit dan bumi dan itu ada di kitab Allah Subhanahu wa taala. Empat dari bulan-bulan yang sudah Allah tentukan itu bulan-bulan suci. Bulan-bulan haram. Bulan apa aja? Bisa dijauhkan ini orang bisa melihat antum semua. Ya, bulan apa aja yang haram itu? Muharram. Yang ditanya yang jawab ya. Yang ditanya yang jawab. Iya, sabar Rajab. Zulqa'dah. Zulhijjah, masya Allah. Jamil, cuma nggak ada hadiah buat antum nanti lain waktu kita kasih hadiah. Nah, banyak di antara kita nggak tahu dengan bulan-bulan suci itu. Kita punya 12 bulan, awal bulan Islam itu bulan apa antum? Antum, ya. Ha. Awal bulan Islam. Kira-kira, kira-kira. Apa-apa. Nggak apa-apa. Betul. Yakin. Yang kedua? Masya Allah. Nah, awal bulan kita itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Thaniya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Empat dari bulan itu bulan suci sebagaimana disebutkan oleh Al-Akh tadi yaitu 12 karena bulan kita dimulai dengan terbenamnya mentari kita sudah masuk ke hari selanjutnya besok itu tanggal 14 disunahkan puasa kita kalau tahu dengan tanggal-tanggal kita kita tahu bahwasanya ternyata ibadah-ibadah Islam itu dikaitkan dengan bulan bulan Islam itu sendiri tapi kalau kita besok tanggal 19 Oktober Masya Allah. Maka usahakan setiap bikin pengumuman radio hang atau siapa aja nanti dimulai dengan bulan kita. Nahnu muslimin. Kita orang-orang Islam. Dan kita harus tunjukkan kepada dunia bahwasanya kita punya peradaban tersendiri. Mulai saat ini siapa yang tanggalannya di jamnya pakai hijriah jamaah. Ada nggak? Anak kasih hadiah. Nggak apa-apa kasih air kan daripada beli air antum. Nah, siapa yang tanggalannya Hijriah? Masya Allah. Fadal, fadal. Anak kasih antum air. Fadal, habibi. Ta'al. Ta'al. Loh, maju dipanggil ustadznya itu mas. Lumayan lah. Antum kalau kehausan kan bisa minum air. Ya. Fadal. Barakallahu fikum. Allah. Syukur. Ya. Ya ini perlu dicontoh. Tanggalannya besok tanggal 14. Oh, sunnah puasa besok ya. Tanggal 15 tahu. Tapi kalau kita tanggalannya selalu tanggalan tanggalan yang umum, maka kita akan jauh dari keislaman kita sendiri. Nah, Mulai saat ini kita ingat hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu nasihat dari profesor yang nguji ana waktu ambil disertasi. Dia ngomong Syafiq, penanggalan inti dari awal sampai terakhir ganti dengan penanggalan Hijriah kata dia. Dia terpaksa ana mulai dari awal sampai akhir semua penanggalan sampai ternyata ana baru tahu kalau kemerdekaan Indonesia itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ternyata. Cuma kita tahunya 17 Agustus. Padahal itu terjadi di bulan suci Ramadan tatkala nenek moyang kita dalam kondisi berpuasa pada waktu itu. Masya Allah, ada hadiah antum. Ma'asyiral muslimin kita akan masuk ke topik kita yaitu apa judul kita malam ini Kemana lagi aku harus meminta Kehidupan dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya pendek sebenarnya tapi buat kita seakan-akan panjang sekali. Allah telah meletakkan dalam perjalanan hidup kita berbagai rintangan yang harus kita hadapi. Berbagai tantangan yang harus kita lalui semuanya. Itu. Dan ternyata dalam melalui rintangan-rintangan itu, sebagian di antara kita ada yang harus terluka. Ada yang harus terkapar. Bahkan sebagian dari kita tidak dapat melanjutkan perjalanan hidupnya. Tidak sedikit ya. Di antara manusia yang mengakhiri hidupnya dengan loncat dari gedung tinggi kadangkala dengan meneguk racun sampai mati kadangkala ada yang menabrakkan dirinya bunuh diri karena sebagian melihat kehidupan dunia ini itulah tujuan rumah-rumah yang mewah gedung-gedung yang tinggi, mobil-mobil yang lep, bahkan tidak sedikit yang pindah ke Batam ini untuk cari cari apa? Cari akhirat di Batam? Jamaah. Ke Batam cari akhirat. Cari apa? Cari fulus lah. Terus terang aja kita. Nah, nggak ada yang perlu ditutup-tutupin gitu kan. Ya, sebagian hijrah dari negerinya, dari kampungnya untuk cari dunia. Karena buat dia, buat sebagian dari kita, mereka melihat bahwasanya ya inilah kehidupan. Sehingga ketika tujuan hidupnya, cita-cita yang dia telah tuliskan tidak tercapai, terpaksa dia harus mengakhiri hidupnya kadangkala. Ketika menghadapi jalan buntu sana sini bunuh diri. Bahkan ma'asyiral muslimin kita lihat anak-anak SMP bisa bunuh diri. Saya subhanallah, ada apa dengan negeri kita? Anak SMP bunuh diri. Berarti ada yang nggak benar dalam pendidikan ke masyarakat muslim di Indonesia. Karena orang Islam yang terjadi. Padahal kehidupan dunia ini, kalau kita lihat ternyata nggak ada artinya sama sekali. Innalillahi mi'at rahmat. Allah itu memiliki seratus rahmat. Satu dari rahmat yang seratus itu Allah tebarkan di dunia ini. Sisanya tis'an tis'an wa tis'ina rahmat itu Allah sediakan nanti untuk mereka yang menghuni surga Allah SWT. Kita lihat yang satu ini Masya Allah. Seakan-akan nikmat sekali hidup ini. Begitu menggodanya dengan satu rahmat itu. Seorang ibu, dia mencium anaknya. Seorang bapak, dia mencium anaknya. Binatang-binatang itu mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya. Itu dari satu rahmat saja. Bagaimana dengan 99 yang Allah sembunyikan untuk hamba-hambanya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita bahwasanya dunia ini nggak ada artinya. Nggak perlu kau sampai bunuh diri, nggak perlu kau sampai mati-matian mencarinya. Apa kata Rasulullah Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi? "Lau kanatid dunya ta'dilu Allah janaha ba'udah Masaka kafiran minha syurbatama. Andai kata kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti separuh janahnya ba'udah ini. Ba'udah ini nyamuk. Sayapnya nyamuk. Allah nggak bakal kasih itu orang kafir seteguk air. Kita lihat yang kaya-kaya orang muslim apa orang kafir. Kebanyakan non-muslim yang kaya-kaya. Orang Islam di mana? Di pinggiran kadang-kadang. Karena memang dunia nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti orang Islam zuhud, bajunya kumuh, kumal, ya kan kita nggak cari dunia. Kita cari dunia untuk apa? itu akhirat kita. Jadi ma'asyiral muslimin, cobalah kita melihat kepada dunia sebagaimana Allah menciptakannya. Memang Allah menciptakan kita dalam kondisi lemah. Kita ini lemah banget. Siapa yang hafal firman Allah bahwasanya kita ini ciptakan lemah. Kita kuat apa lemah? Lemah. Siapa yang hafal? Jamaah Ayat yang mengatakan Kalau Allah menciptakan manusia itu lemah Sakit sedikit Allah Akbar Ya Allah mudah-mudahan mati aja aku Kata Susah sedikit Seakan-akan gunung menimpa dia Kena musibah sedikit Subhanallah Gelap melihat dunia ini Siapa yang hafal ayatnya? wa khuliqal insanu ba'ifa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu lemah. Itu ketentuan Allah dan kita lemah memang. Kita menghadapi berbagai masalah, berbagai cobaan, berbagai ujian, berbagai tantangan. Banyak di antara kita yang harus berhenti berjalan. Jangan berhenti. Terus ajak berjalan. Allah akan memudahkan. InsyaAllah. Ketahuilah ma'asyil muslimin. Sekecil apapun masalah yang kita hadapi. Sekecil apapun. Andai kata semua manusia. Seluruh rakyat Indonesia datang untuk membantu kita. Dia datang untuk membantu kita. Tapi sang pencipta tidak menghendaki. Enggak bakal itu masalah terselesaikan. Enggak bakal. Sekecil apapun. Namun sebaliknya. Sebesar apapun problematika yang kita hadapi. Andai kata seluruh masyarakat dunia ini. Yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Israel, yang di mana berusaha untuk mempersulit urusan kita. Tapi Allah menghendaki selesai itu urusan kita. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Buat Allah nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Tapi kita yang kadang kala mempersulit diri. Banyak di antara kita yang kalau sudah dapat musibah larinya kehilangan mobil. Mobilnya hilang. Eh, itu di sana ada orang pinter itu. Ketemu mobil lu insya Allah. Berangkat ke sana. Sakit bertahun-tahun. Kau oh, udah Udah kemana aja? Udah macam-macam, udah nggak sembuh-sembuh. Ah, itu ada yang bisa mindahin penyakit. Berangkat ke tempat orang yang bisa mendain penyakit. Karena wa khuliqal insanu daifa. Padahal ma'asyil muslimin Allah Jalla Jalaluh yang di atas sana. Dialah yang bisa menyelesaikan urusan kita. Namun kita lebih percaya kadangkala dengan apa yang di kantong kita daripada dengan yang di atas sana. Kita lebih percaya dengan resep dokter daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih percaya dengan bantuan manusia daripada dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenyataan. Ketahuilah bahwa tak kala semua pintu tertutup. Kita sudah minta tolong sana nggak bisa, minta tolong sini nggak bisa. Kita biasanya terakhir itu kalau kita beriman kita baru akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Memang pintu Allah tidak pernah tertutup buat kita. Ketika anak kita sakit, awal yang ada di benak kita siapa? Duh, dokter fulan. Masya Allah, dokternya itu udah berkali-kali kita ke sana sembuh. Awal yang ada di benak kita mereka. Ada urusan susah, oh kita minta tolong sama fulan. Mana Allahnya itu di mana? Terakhir. Tapi Allah tidak pernah marah kepada kita. Tatkala kita datang kepada Allah di terakhir Allah masih nerima kita. Itu kemurahan Allah SWT. Tapi kita kadangkala butuh bersabar. Tatkala kita meminta namanya minta sama Allah SWT. Kita lihat. Na'asyiral muslimin. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Berapa tahun beliau berdakwah? Antum. Iya. 960 tahun. Iya, hampir benar. Hampir. Yang di belakangnya. Berapa tahun? Yang di sebelahnya. Jamaah. Masa nggak ada yang tahu Nabi Nuh alaihissalam? Iya, yang bisa jawab angkat tangan, yang dekat-dekat sini. Iya. 950 ton. Kayaknya dibukain hadiahnya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Fadl, fadl. Antum dapat coklat ini. Fadl, Habibi. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Tenang, masih banyak coklatnya. Iya, 950 tahun. Beliau berdakwah tanpa keluh kesah. Segala cara beliau gunakan untuk mendakwahkan kaumnya. Antum kalau pulang dari sini nanti, tolong dibaca surat Nuh. Nabi Nuh selama 950 tahun beliau nggak ngeluh. Berdakwah terus. Tapi setelah itu setelah 950 tahun. Kita kadangkala kala dakwah 10 tahun, ya Allah Ustaz, susah banget katanya. Baru 10 tahun, baru 20 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Tapi pada akhirnya beliau pun mengetuk pintu langit. Baca itu cerita bagaimana Nabi Nuh sebelum memohon kepada Allah, dia ceritakan. Qala rabbi Inni da'autu qaumi laylau wa nahara. Ya Allah, aku sudah berdakwah di kaumku ini siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Setiap aku dakwain mereka, mereka tambah jauh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Setiap kali aku dakwah, ya Allah, aku menyuruh mereka agar kau mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Bayangkan kaum udah seperti itu. Setiap didakwain, tangannya ditaruh di kuping. Bukan cuma itu ya Allah, wastaghshaw thiyabahum wa asarru barustik istikbara. Mereka tutup ke kepalanya kain itu sambil ditutup telinganya. Sombong banget mereka berpaling dariku. Sudah semua cara ya Allah. Wa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Aku dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara terang-terangan nggak bisa sudah ya Allah. Udah nggak bisa. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Wa qala Nuhu نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Ya Allah, wahai Rabbku jangan kau tinggalkan satu pun orang kafir di muka bumi ini. Jangan kau tinggalkan satu pun orang kafir di muka bumi ini. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau kau biarkan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain dan mereka tidak melahirkan kecuali keturunan-keturunan yang kafir dan fajir ya Allah. Dan ternyata Allah mendengar doanya Nabi Nuh. Ditenggelamkan Allah tenggelamkan dunia. Allah turunkan hujan dari Allah tumpahkan air dari langit. Kemudian Allah luapkan dari bumi ini. Sampai tungku-tungku tempat memasak nyumber air. Bahkan air itu bisa menutup gunung-gunung semuanya. Itu dengan doa. Dan Allah kabulkan. Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tidak tahu bagaimana gigihnya Nabi Ibrahim berdakwah. Bapaknya Nabi Ibrahim itu pembikin patung. Nabi Ibrahim terus mendakwain orang tuanya. Kaumnya didakwain dengan cara yang halus, dengan cara yang keras. Dan akhirnya Nabi Ibrahim kena batunya. Nabi Ibrahim kena batunya. Sendirian beliau berdakwah Akhirnya Nabi Ibrahim diikat oleh musuh-musuhnya. Apa kata raja mereka? Harriquhu. Bakar Ibrahim ini. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kalian tolong Tuhan-Tuhan kalian ini kalau kalian memang mau melakukannya. Betul. Mereka tangkap Ibrahim. Mereka persiapkan api yang begitu besarnya. Sampai para ahli tafsir menyebutkan besarnya api itu. Yang digunakan untuk membakar Ibrahim ini. Andai kata ada burung yang lewat di atasnya akan jatuh. Jadi burung panggang. Dan tak tatkala mereka mau melemparkan Nabi Ibrahim bingung mereka. Karena mereka tidak bisa mendekat ke api itu. Maka disebutkan oleh para mufassirin. Mereka membuat manjanik Manjanik itu alat lontar. Alat lontar yang dari kayu kayak ketepil besar ya. Untuk melontarkan, melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu. Asyikh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dan yang lainnya menyebutkan di dalam tafsir itu tatkala dilontarkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk dibakar hidup-hidup di dalam api itu Datang malaikat Jibril. Alaka ilayya haja. Ibrahim, kau ada perlu enggak sama aku? Kau ada perlu enggak sama aku? Ini mau dibakar hidup itu. Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala. Sama kau aku enggak butuh. Nabi Ibrahim tahu Jibril juga makhluk. Aku juga makhluk. Sama kita. Kita sama-sama makhluk Allah SWT. Amma ilallahi fanam. Kalau sama Allah aku butuh sekarang sama dia. Aku butuh. Imam Bukhari menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah. Dan memang Allah selesaikan. Innama amruhu. Kalau Allah mau bikin itu tinggal kun fayakun. Apa yang Allah katakan kepada api yang membakar itu? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, jadilah kau dingin. Api yang membakar. Buat Nabi Ibrahim jadi dingin. Kayu-kayu semuanya terbakar. Tapi buat Nabi Ibrahim, dia jadi dingin dan tidak membakar. Keselamatan buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nggak ada yang mustahil buat Allah. Jadi kalau kita menghadapi masalah apapun, kemana kita pergi? Allah Jalla Jalaluh. Mau minta, ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam Nabi Ayub. Siapa yang nggak kenal dengan Nabi Ayub alaihissalam betapa besarnya pengorbanan beliau. Bahkan yudrob bihil masal fi sabr. Dicontohkan tentang kesabaran, nggak ada yang lebih sabar daripada Nabi Ayub alaihissalam. Nggak ada yang lebih sabar dari beliau. Orang miskin, kita kalau miskin, hidup kita dari awal miskin biasa. Tapi kalau orang kaya bangkrut jatuh miskin, itu yang perlu di kasihani. Dan itulah yang terjadi dengan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau Nabi yang kaya raya. Anaknya banyak, peternakannya Masya Allah. Dihormatin orang. Tapi akhirnya semua, semua hartanya habis. Semua hewan ternaknya habis. Semua keluarganya mati. Sampai akhirnya Allah ngasih penyakit di tubuhnya yang orang-orang gak mau dekat. Para mufassirin menceritakan bahwa Nabi Ayub terpaksa harus di ya diungsikan Tinggal di ujung kampung bersama istrinya. Istrinya saja yang bersama dia. Sampai akhirnya istrinya pun harus bekerja. Karena sudah habis semuanya. Para mufassirin menceritakan bahwa Nabi Ayub berbincang dengan istrinya, ngomong, "Wahai suamiku, kau mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kau sama Allah Subhanahu wa taala. Udah lama kita dapat cobaan ini. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Berapa tahun kita hidup senang? Kata istrinya 70 tahunan lah. Berapa tahun kita aku aku susah kena penyakit seperti ini? Ya baru tujuh tahun. Ya nggak sebanding aku mau minta sama Allah kata dia. Tujuh sama tujuh puluh tahun kata dia. Tapi akhirnya setan datang menyebarkan informasi bahwasanya Ayub dikena bala ini karena dosa sama Allah SWT. Padahal cobaan buat Nabi itu bukan karena dosa. Karena Allah ini mengangkat derajat mereka. Tatkala itu Nabi Ayub mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ayub nggak minta langsung. Allah menceritakan wa ayyuba idnada rabbahu dan Nabi Ayub tatkala dia memohon menyeru kepada Robnya, apa yang dia katakan? Anni masani abdur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini kena penyakit. Kena kesulitan. Dan sesungguhnya engkau adalah yang maha merahmati. Itu aja. Doanya cuma itu Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Allah? Fastajabna lahu Fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya. Bahkan Allah kasih itu hartanya Allah lipat gandakan keluarganya Allah kembalikan kekayaannya Allah kembalikan rahmatan min indina rahmat dari sisi kami kata Allah SWT wa zikra lil abidin dan sebagai peringatan untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Jadi kalau mau minta-minta sama siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ibnu Abbas tatkala naik kendaraan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, boncengan naik keledai. Apa wasiat Rasul kepada dia? Ya gulam, wahai bocah, Ini u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Wa idha sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, kalau kau mau memohon, mohon sama siapa? Sama Allah. Sebelum minta sama bapaknya, minta sama Allah dulu. Sebelum minta tolong sama saudaranya, minta tolong sama siapa dulu? Sama Allah Jalla Jalaluhu. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau perlu pertolongan, sama siapa minta tolong? Allah Jalla Jalaluhu. Kita lihat Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam bagaimana beliau dilemparkan dari kapal ke lautan yang begitu besarnya. Dimakan oleh ikan paus. Subhanallah, nggak mati. Siapa yang menyebabkan dia di perut ikan nggak mati? Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Nabi Yunus berdoa, memohon sama Allah. Semua tahu kepergian Nabi Yunus dari kampung halamannya itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di kampung halamannya yang jumlahnya 100 ribu lebih mereka kufur nggak ada yang beriman satu pun sama Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus murka kepada mereka dan menjanjikan azab Allah setelah tiga hari. Nabi Yunus naik ke kapal, ditelan oleh ikan, kemudian dia berdoa. Apa doanya? Ya Allah keluarkan aku dari perut ikan. Siapa yang hafal sama doanya Nabi Yunus alaihissalam? Fadlan tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni ما شاء الله فضل يا ya نعم Nah, بارك Barakallahu fikum. Ya semuanya allah ingat sama doa itu. Tapi lihat Nabi Yunus malu sama Allah mau minta. Malu sama Allah mau minta. Karena dia telah berbuat satu kesalahan. Maka dia hanya mengatakan, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Selesai. Cuma itu yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus. Kaumnya bagaimana? Kaumnya ketakutan ditinggal Nabi Yunus. Maka mereka semuanya keluar ke padang pasir. Karena mereka yakin azab Allah bakal turun kepada mereka. Dipisahkan antara ibu dengan anaknya. Hewan-hewan ternak mereka dibawa semua. Karena takut azab Allah turun. Itu kambing dipisahkan dari anak-anaknya. Onta pun seperti itu. Mereka di padang pasir semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah pun tidak menurunkan azabnya. Dan Nabi Yunus as di perut ikan, di tengah lautan, di tengah kegelapan malam, Allah pun menyelamatkan dia. Enggak ada yang enggak mungkin buat Allah swt diperut Di perut ikan bisa hidup, keluar selamat dan kaumnya Nabi Yunus pun selamat Semuanya selamat. Bahkan mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau minta-minta sama siapa? Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Muhammad kalau orang-orang tanya tentang aku maka sesungguhnya aku itu dekat. Uji budak, watadai, da'ani. Aku mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepada Kalau dia minta sama aku. Maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria. Banyak di antara kita yang mungkin bertahun-tahun gak punya anak. Sampai sekarang Ustaz, saya sudah 10 tahun gak punya anak. Katanya dokter istri saya mandul atau saya mandul. Istrinya mandul, gimana Ustaz ya? Kawin lagi Ustaz ya. Allahu Akbar. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Nabi Zakaria terus meminta, tapi yaitu butuh bersabar. Nabi Zakaria minta itu sampai rambutnya putih, tetap minta, tetap yakin Allah bisa kasih. Istriku mandul, Allah bisa kasih. Aku sudah tua renta. Di awal surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ibn nada rabbahu nida'an khafiya, Qala rabbi inni wahanal azm. lihat bagaimana tawassul Nabi Zakaria kepada Allah dengan menceritakan kondisinya ya Allah tulangku ini sudah lemah Washta'ala ra'su syaiba rambutku sudah menyala dengan uban. Ya mungkin di sini belum ada yang rambutnya menyala dengan uban. Ada, alhamdulillah. Ada beberapa yang menyala dengan uban. Nabi Zakaria sudah seperti sudah tua renta. Tapi apa kata dia? Walam akun bidu'aika rabbi syaqi. Nggak pernah aku ya Allah dengan memohon kepadaku kepadamu itu sengsara nggak? Yakin Allah akan kasih. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, aku takut kaumnya Bani Israel itu ya, mereka orang-orang nggak -orang benar. Kalau aku nggak punya keturunan yang bisa menyampaikan agamamu ini aku takut dengan mereka nanti. Istriku mandul ya Allah. Istriku mandul. Tapi aku minta anak sama kau ya Allah. Istrinya mandul, badannya tua, rambutnya udah putih, tetap dia minta sama Allah SWT. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Allah panggil, malaikat menyeru ketika dia lagi sholat. Anallaha yubashiruka biyahya. Dikasih anak sama Allah SWT. Maka ingat, yang bertahun-tahun nggak punya anak, yang kata dokter nggak bakalan punya anak, ya mungkin dokter fonisnya benar buat dia. Tapi buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Cuma kita yang kurang berdoa, kita yang kurang memohon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berusaha kita seperti Nabi Zakaria Nabi Musa Doa Nabi Musa itu sangat agung sekali. Bahkan dia memohonkan buat saudaranya satu profesi yang paling mulia di muka bumi ini. Dia meminta supaya Harun ini jadi nabi. Minta sama Allah supaya Harun jadi nabi. Allah kasih enggak? Allah kasih. Rabbi syrahli sadri wa yassirli أمري wahlul uqdatam من لساني يفقه قولي. Kemudian وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أمري. أشرك به azri وأشركه في أمري Ya Allah tolong jadikan Harun ini nabi juga. Allah kabulkan. Harun jadi nabi. Maka kenapa kita kok memohon sama Allah kadangkala berat ya, merasa capek, merasa lelah. Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam tatkala dikejar-kejar oleh Fir'aun, tatkala dia sampai ke laut merah sana. Kaumnya mengatakan, "Inna lamudrakun." Kita sudah bakalan kena. Bakalan dibantai, bakalan dibunuh dengan tentara Firaun, tertutup semua pintu. Tapi ada satu pintu yang Nabi Musa yakin gak pernah tertutup. Pintu Allah Jalla Jalalu. Apa? Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Allah bersamaku. Gak bakalan kena kita. Gak bakalan kena. Bersamaku Robku dan aku akan kasih hidayah. Lautan bisa terbelah jamaah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sebagian ada mengatakan, ya itu Ustaz, itu kan para nabi, Ustaz." Para nabi. Kita kan orang-orang biasa banyak dosanya. Masa Allah akan ngabulkan doa kita? Ingat, nggak ada perantara antara Allah, antara kita sama Allah. Antara kita sama Allah nggak ada perantara. Tapi antara Allah dengan kita memang Allah kirim rasulnya. Allah kirim Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi antara kita sama Allah, Allah mengatakan, Ud'uni astajib aku Cukup kau minta sama aku, kata Allah. Kau minta sama aku, aku kasih. Kita kalau mau minta sama bupati, kita minta sama presiden, susah. Harus ke sana, ke sini, minta tolong sana, lobby sana, lobby sini. Tapi sama Allah, enggak. Ud'uni Antum sekarang di tempat antum berdoa, Allah dengar. Antum naik motor antum, antum lihat, ya orang-orang yang kaya-kaya antum minta Allah dengar, Allah kasih. Tapi kadangkala -kadang dalam seharian berapa kali kita berdoa sama Allah SWT? Jarang kita berdoa. Habis sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah, jalan. Karena kalau subhanallah tiga kali jalan udah. Apa? Ini sunnah Ustaz. Masya Allah itu. Doanya jarang. Kita setelah ngaji doanya jarang. Ya jemaah. Panjang-panjang doanya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ma'asyiral muslimin. Iblis aja berdoa dikabulkan sama Allah. Iblis. Itu berdoa minta sama Allah, Allah kabulkan. Siapa yang hafal doanya iblis? jemaah. Siapa yang hafal doa? Iblis minta, iblis ini. Siapa yang hafal doanya iblis? Ya, sabar. Iya. Fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin. Allah kabulkan langsung. Fadhal ya habibi insyaallah ya Allah bismillah ada yang hafal doanya iblis bayangkan ya itu itu ayat Al-Qur'an jemaah kita hafal nah iblis berdoa iblis yang ingkar sama Allah tapi dia bertauhid masih dia nggak minta sama selain Allah dia minta sama siapa sama Allah dia mengatakan, Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atun. Ya Allah, tolong tangguhkan aku sampai hari pembangkitan. Dibangkitkannya manusia. Allah langsung kabulkan doanya. Qala fa innaka minal munzarin. Kau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Dikabulkan sama Allah. Orang-orang musyrik pun orang-orang kafir. Yang musyrik. Kalau dia minta dan ikhlas sama Allah SWT, Allah kasih enggak? Allah kasih. Allah menceritakan di dalam surat Al-Ankabut tentang orang-orang musyrikin. Fa'idha rakibu fil fulki. Tatkala mereka naik kapal. Nah, orang Batam ini kan sering naik kapal kan. Naik kapal orang-orang musyrik. Kemudian bergelombang kapal itu. Mereka nggak tahu lagi mau minta sama siapa. Akhirnya mereka da'awullah mukhlisin lahuddin. Mereka ikhlaskan permohonan mereka kepada Allah. Allah selamatkan mereka. Walaupun tatkala mereka selamat sampai ke daratan berbuat musyrik lagi. Tapi Allah kabulkan doanya. Binatang pun berdoa memohon kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Zahabi namun hadis ini masih diragukan oleh Syekh Labani kesahihannya. Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala hendak hendak beristisqa. Kita ini nggak turun hujan bikin hujan-hujanan ya di Indonesia. Adalah apa ilmunya itu katanya pergi ke awan dikasih kasih apa biasanya? Kasih apa? Garam, iyalah awan dikasih garam supaya Batam kehujanan. Allah tiup awannya sampai ke pakan baru Enggak hujan yang di sini. Kenapa enggak minta sama Allah Subhanahu wa taala? Ada syariat salatul istisqa yang hampir umat Islam di Indonesia ini enggak pernah melakukan. Salat minta hujan Allahu akbar. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul khutbah Jumat ada seorang sahabat yang masuk mengatakan, Ya Rasulullah. Hancur semuanya ya Rasulullah. Itu binatang-binatang udah kelaparan, tumbuh-tumbuhan udah kekeringan, mintakan sama Allah supaya diturunkan hujan. Nabi langsung angkat tangan. Dan sebelum beliau turun dari mimbarnya, hujan itu sudah turun. Minta sama siapa beliau? Allah Jalla Jalal. Minggu depannya datang lagi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini hujan nggak berhenti-berhenti. Habis kebanjiran kita. Tolong doakan minta sama Allah supaya diberhentikan hujan. Rasul tidak minta diberhentikan. Itulah doa yang diajarkan Rasul SAW ini sempurna. Kalau kita doa sendiri biasanya nggak berkah. Bikin-bikin itu kadang-kadang nggak -kadang berkah. Tapi Nabi mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tolong hujannya itu nggak di atas kita, tapi di sekitar kita manfaatnya sampai sama kita. Saya pernah punya teman di Jember. Dia bilang, "Tik, teman di kampung. Aku ini kei amalan," kata dia. "Saya ini dikasih amalan sama guru lah." Masya Allah mandi mujarab kata dia. Anak kalau baca itu rezekinya lancar. Tapi cepat habis. Anak ngomong coba-coba bacakan sama anak amalannya. Kata dia, insya Allah kalau anak nggak salah, Allahumma inni as'aluka rizqan kathiron wasi'an min ghairi ta'abin wala nasobin. Ya Allah, aku minta kepadamu rezeki yang luas, yang banyak, yang nggak perlu capek-capek dapatnya. Betul kata dikasih. Cuma nggak berkah. Kalau doa Rasul SAW mintanya rezeki apa? Allahumma inni as'aluka rizqan toyiban. Dia nggak minta yang toyib. Dia minta apa aja yang penting. Yang penting banyak, luas, nggak perlu capek. Maka doa Rasul SAW, Masya Allah. Jadi salatul istisqa kembali kepada kisah Nabi Sulaiman tatkala bersama pasukannya tentaranya mau minta hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu yang menurunkan hujan ini siapa? Allah Jalla Jalaluh. Maka mintanya sama Allah. Lagi berangkat dalam perjalanan disebutkan dalam riwayat ini Nabi Sulaiman melihat namlah. Melihat semut lagi terbalik tangannya, kakinya menghadap ke langit. Dia mengatakan semut ini, Allahumma inna khalqun min khalqik. Laisa bina ghinan an suqyaka wa rizqik. Ya Allah, kami adalah salah satu dari ciptaanmu, Ya Allah. Dan kami sangat butuh sekali dengan hujan, dengan siraman dan rizkimu. Fa imma antusqiyana wa tarzuqana wa imma antuhlikan. Ya Allah, tolong kau kasih rizki kita, kasih hujan sama kita. Atau kau ya hancurkan kita sudah. Nabi Sulaiman yang faham dengan bahasa binatang dia ngomong kepada rombongannya irji'u faqad suqitum bidakwati ghairikum pulang-pulang kalian sudah kalian sudah bakal dikasih hujan dengan doa selain dari kalian pulang mereka hujan Allah turunkan Auf bin Malik al-Ashja'i Auf bin Malik al asjai Ibnu Kathir menceritakan dari Ibn Ishaq. Bahwasanya Malik bapaknya Auf datang ke Rasul SAW anaknya ditawan oleh musuh ibunya anaknya ditawan oleh musuh ya susahlah sedih maka berangkatnya ke orang pintar siapa yang pintar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pintar itu yang pintar agama Ustadz Kiai berangkat ke Rasulullah cerita Malik Al-Asyiai anaknya ditawan, ibunya ya susah Rasul. Tolong kau kasih kita amalan. Jadi berangkat ke ustaz minta amalan itu sunnah. Punya masalah ngomong ngomong ustaz, ustaz kasih amalan lah. Apa gitu. Ya akhirnya Rasul SAW ngasih amalan kepada Malik ini suruh banyak-banyak ngomong la haula la quwata illa billah. Maka dia berangkat ke istrinya Rasulullah ngasih wasiat kita banyak-banyak ngomong la haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang bisa kita lakukan sudah kecuali minta sama Allah dan betul dalam hitungan berapa hari atau berapa jam itu Malik sudah pulang kampung dengan la haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, nggak ada jalan buntu. Mulai saat ini ketahuilah bosnya tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan yang tertutup. Namun yang buntu itu kadangkala pikiran kita. Hati kita yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mendengarkan doa hambanya. Minta apa saja. Di surat Ali Imran ayat 26 27 Allah mengatakan قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء Katakan Ya Allah Yang memiliki segala hak kepemilikan Raja dari semua raja Kau berikan kerajaanmu kepada siapa yang kau kehendaki Wa mulka mimman tasha Kau cabut kerajaanmu yang kaya Allah jadikan miskin, yang miskin Allah jadikan kaya, terserah engkau. Wa tu'izzu man tasha. Kau muliakan siapa yang kau hendaki. Wa tudhillu man tasha. Dan kau rendahkan, hinakan siapa yang kau hendaki. Biadikal khair. Di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu berbuat apa saja. Apa saja. Tulijul laila fin nahar. Allah yang memasukkan malam ke siang. Wa tulijun nahar fil lail. Allah memasukkan siang ke malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Ma'asyiral muslimin. Yang mati bisa Allah keluarkan darinya hidup. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah bisa mematikan yang hidup. tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Yang bertahun-tahun gak datang jodohnya minta sama siapa? Ustaz, saya ini ya Allah kok gak laku ya Ustaz. Ada ikhwan-ikhwan yang gak laku kan? Ada gak? Nggak ada insya Allah. Ada tapi. Akhwat mungkin susah ya Allah Ustaz. Saya sudah umur 30 tahun nggak ada yang minta-minta saya. Minta sama ustadznya. Ustaz carikan jodoh. Ustaz. Ah. Minta sama yang di atas sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ma'asyirul muslimin. Saya pernah membaca sebuah cerita seorang wanita. Bapaknya itu dihukum kisos bapaknya dihukum kisos. Ya karena ada masalah bertengkar akhirnya terjadi pembunuhan. Ya nggak sengaja. Bukan dia niatkan, tapi itu terjadi. Sudah minta maaf nggak dimaaf-maafin. Akhirnya tiga hari di Mekah ini kejadiannya. Tiga hari sebelum hukum kisos itu dilaksanakan. Perempuan ini anaknya yang memang dia tahu nggak punya siapa-siapa lagi dia. Kalau bapaknya habis semua keluarganya perempuan kalau nggak salah. Jam 3 malam dia berangkat ke Baitullah. Dia jalan ke Baitullah. Dia minta 3 malam sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kalau semua pintu sudah tertutup, ada pintu ilahi yang gak pernah tertutup. Pada hari hendak dipenggal kepala bapaknya itu, keluarga musuhnya memaafkan bapaknya. Siapa yang membolak-balikan hati itu? Allah Jalla Jalalu. Maka kalau minta, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah tergesa-gesa. Jangan pernah tergesa-gesa minta. Kita lihat Nabi Yunus ya, Nabi Nuh, berapa tahun dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yustajabu lil 'abdi ma lam ya'jal. Allah kabulkan doa hamba selama dia nggak terburu-buru. Gimana terburu-buru? Ya Allah Ustaz, saya ini sudah berkali-kali doa nggak dikabul-kabulin. Akhirnya nggak doa dia. Ya udah nggak dikabulin sama Allah SWT. Terus berdoa. Berapa tahun saya harus berdoa Ustaz? Sampai ajal datang menjemput. Berapa tahun? Sampai ajal datang menjemput. Kita punya masalah sama teman kita, sama masyarakat di kampung. kadang -kadang kita nggak minta sama Allah SWT. Ya, tempuh jalur hukum. Betul ditempuh jalur hukum. Kenapa enggak ngetuk yang punya hukum? Minta sama Allah SWT. Kemudian yakin. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta sama Allah dalam kondisi yakin Allah bakal kabulkan. Kenapa kita yakin? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Itu sudah paten nggak bisa dirubah minta sama aku, aku akan kabulkan. Wa'lamu kata Rasul wasallam, "Annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin bahin." Allah itu nggak ngabulkan doa Dari hati orang yang lengah dan lalai Kalau minta harus sedikit maksa Ya Allah kalau kau nggak bantu Habis deh ya Allah Kalau kau nggak bantu habis Boleh nggak gitu? Boleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala perang Badar, 300 melawan 1000 di tempat Rasul mengontrol tentara-tentara yang bakal berper, berperang itu Rasulullah mengangkat tangannya sehingga selendangnya jatuh Abu Bakar berulang kali mengembalikan selendang ke pundaknya dan jatuh selendang itu Salah satu isi doa Nabi Muhammad tatkala itu. Ya Allah, intuhlak hadhil isabah lan tu'bada fil ardi abadan. Ya Allah, kalau sampai terbunuh ini tentara-tentaramu ya Allah, kau nggak bakal disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Maksa minta sama Allah SWT. Maka maksa kita minta. Dan Allah suka dengan orang yang maksa. La tas'alanna بني آدم شيئا وسل الذي أبوابه لا تحجب Kau jangan minta sama orang, sama anaknya Adam jangan minta. Mintalah kepada yang pintu yang nggak pernah ditutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa baniya Adam hina yus'alu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah murka kalau engkau nggak berdoa. Allah marah. Kita nggak berdoa nggak minta sama Allah, Allah murka. Tapi anaknya Adam, kalau kita minta tolong, datang Ustaz. Tolong Ustaz bantulah Ustaz, susah Ustaz. Ini anak-anak belum makan. Oh iya, fadol kasih sama Ustaznya. Minggu depan datang lagi. Ustaz, kayaknya nggak punya duit lagi Ustaz. Oh iya fadol. Tiga kali ini terus-terusan kata Ustaz. Udah ngana-ngana Tapi Allah semakin kita sering meminta, semakin senang kepada hambanya. Minta sama Allah SWT. Ustaz, kita banyak dosanya Ustaz. Kita banyak dosanya. Siapa yang nggak punya dosa di sini? Anak kasih coklat semuanya. Kalau ngomong dosa sama Ustadz emangnya nggak punya dosa. Mungkin lebih banyak do Ustadz dosa. Ya Ustadz. Kira-kira mana ustaz-ustaz ini? Dosanya ustaz beda sama dosanya antum. Karena orang ngerti itu dosanya lebih lebih berat. Kita sama, tapi yakinlah sama Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kita lihat Rasulullah SAW mengatakan inna addan asaba dzamban. Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Faqala ya Rabbi inni aznabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku berbuat dosa, tolong kau ampuni aku ya Allah. Faqala rabbuhu, Allah berkata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yakhudu bihi faghafaralah. Di sini keyakinan hamba. Hambaku tahu kata Allah bahwa dia memiliki Rob. Hada huwa tauhid. Inilah tauhid. Hambaku tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang bakal mengampuni dosa hambanya atau memberikan sanksi kepada hambanya. Maka Allah ampuni dia. Setelah beberapa saat berbuat dosa lagi. Kita gitu enggak? Jemaah. Tobat ya Allah, ampuni Allah. Sehari, dua hari, tiga hari dosa lagi. Apa kata hamba ini? Fakallah Rabbi ini aznab tu akhar akhir fakri ya Allah, aku berbuat dosa lain, tolong kau ampuni aku ya Allah. Enak banget kita sama Allah ini kan. Ya Allah, tolong minta maaf lah Allah kata dia. Apa kata Allah? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru Hamba Hambaku tahu bahwa dia punya Tuhan yang bakal mengampuni dosa atau memberikan sanksi atas dosa. Maka Allah ampuni. Setelah beberapa saat berbuat dosa lagi. Masya Allah. Kemudian Allah mengatakan aznabtu dia mengatakan ya rabbi aznabtu dzamban akhar faqala ya rabbi aznabtu dzamban akhar faghfirli ya Allah aku berbuat dosa yang lainnya ya Allah ampuni aku ya Allah Allah mengatakan alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhamma, wa ya'khudhu faqala rabbuhu ghafartu li 'abdi falyamal masya. Dia tahu hambaku yakin bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan sanksi sudah terserah hambaku. Aku sudah ampuni dia. Enggak dia berbuat apa saja. Subhanallah. Kita kalau minta maaf sama saudara kita berbuat salah, sekali berbuat salah, iyalah aku maafkan. Dua kali aku maaf, tiga kali, ah hati-hati sudah Tiada maaf bagimu. Masya Allah. Allah itu memaafkan. Ma'asyil muslimin. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad, Allah mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku kata Allah, aku kata Allah sesuai dengan persangka prasangka hambaku kepadaku. Falyadhun nabi masya. Maka hendaknya lah dia berprasangka apa saja yang dia kehendaki. Kalau yakin Allah akan kasih, oh bakal Allah kasih. Yakin Allah akan mudahkan, bakal Allah mudahkan. Yakin ya Allah kayaknya udah nggak bakalan sudah. nggak bakalan punya anak udah. Ya udah. nggak bakalan punya anak. Tapi kalau kita yakin Allah akan memberi, bakalan Allah memberi. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma'allah. Siapakah yang memperkenakan doanya orang yang sedang kesulitan? Allah. Kalau dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang mengangkat, menyingkap kesulitan-kesulitan itu? Siapakah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini? Ada enggak tulahan selain Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Kalian jarang ingat, cuma kita jarang ingat sama Allah Subhanahu maka mulai saat ini apapun yang terjadi. Sampai sandal kita putus. Kata Aisyah, Rasul mengatakan sandalmu putus juga minta tolong sama Ya Allah tolong. Gimana sandalku ini bisa aku sambung ya Allah. Sampai masalah yang kecil pun kita memohon sama Allah SWT. Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya. Ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan sebuah kisah dari Al-Hafidh bin Asakir tentang seorang tidak disebutkan di sana orang ini kerjanya menyewakan ya mengantarkan orang lah dengan keledainya dengan upah lah taksi lah sekarang mungkin ya biasanya dari Damaskus ya Allah semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang di Suria yang dahulunya adalah ibu kota Islam yang sekarang berada di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sana Orang ini kerjanya naksi Dari Damaskus ya ke kota namanya az Biasanya dia antarkan ambil upah pulang. Suatu hari ada orang yang naik sama dia. Diantarkan kata orang yang naik, ah, lewat jalan sana tadi. Kata orang ini aku nggak tahu jalan sana. Sudahlah, aku tahu. Lewat jalan sana sampai ketika melewati jalan yang susah ya, bukit yang menanjak dan lembah yang begitu dalamnya di sana dia melihat banyak sekali bangkai-bangkai manusia. Faqala li amsik ra'sal baghl hatta anzil. Orang yang naik ini ngomong pegang keledainya itu sampai aku turun. Ketika turun orang ini ya dia sudah mulai persiapkan bajunya, dia kumpulkan untuk membunuh orang ini. Dia keluarkan pisau itu untuk membunuh orang ini. min baini Maka yang menyewakan ini takut dia kabur. Dia ngomong kepada orang yang membunuh ini. Khudil bagla bimana Kau ambillah keledai itu. Dengan apa yang di atasnya kau ambil. Apa kata orang ini? Huwali itu milikku. Itu keledai milikku sudah. Wa innama uridu qatlak. Aku ingin bunuh kau. Aku ingin membunuhmu kata dia. Fakhawaftuhu billahi wal uquba. Aku takut-takutin dia dengan Allah, dengan sanksi dari Allah. Enggak terima orang ini. Ya sudah, ketika enggak terima, aku menyerahkan diriku. Kemudian aku berkata kepada dia, "In ra'aita an tatrukani hatta usalli rak'atain." Gimana menurutmu kalau kau biarkan aku aku mau salat dua rakaat sebelum kau bunuh aku? Faqala salli. Wa ajil, salat tapi cepat. Salat tapi cepat. Jangan lama-lama kau salat. Fakumtu usalli fartaja Al Quran. Aku salat karena yang namanya orang dalam kondisi takut, aku sampai nggak ingat sama Al-Qur'an. Satu huruf pun dari Al-Qur'an aku nggak ingat. Itu orang kalau takut biasanya seperti itu. Fabaqitu waqifan mutahayyiran wa huwa yaqul, "Hei, aku bingung salat itu dan yang membunuh aku terus ayo." Kok berdiri terus nggak ada ruku, nggak ada sujudnya. Cepetan, ufru kata dia, cepet selesaikan. Fa'ajrallah ala lisani. Kata orang ini, Allah gerakkan di lidahku firmannya. Amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu su' Siapakah yang mengabulkan doanya orang yang dalam kesulitan? Yang menyingkap kesulitan dia siapa? Kemudian dia mengatakan faida anabi farisin akbala min famil wadi. Tiba-tiba muncul dari mulut lembah itu seorang lagi naik kuda di tangannya pakai tombak kemudian dia lempar orang ini dan orang itu pun mati. Fata'allaqtu bil faris wa qultu billahi man anta. Kataku aku pegang itu yang naik kuda tanya siapa engkau? Kau ini siapa? Faqala ana Rasulullah alladhi yujibul muttarra idza da'a. Aku adalah utusan Allah yang mengabulkan doa-doa orang yang kesulitan. Wa yakshifusu dan dia yang menyingkap kesulitan manusia. Ma'asyal muslimin. Jadi nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang mustahil. Tinggal kita yang mohon sama Allah SWT. Minta dengan adabnya doa dilihat. Jangan berbuat kesyirikan. Jangan ter, jangan makan yang haram. Kadang-kala kita ini di masa sekarang ini nggak tahu. Sampai ada istilah di Arab itu al-halal mahalla biliat, Yang halal itu yang ada di tangan. Halal biliat halal. Kalau masih di tangannya orang ya masih haram lah Ustaz. Tapi kalau sudah kena anak baru halal. Itu termasuk yang menghalangi kita dari dikabulkannya doa kita. Masya Allah waktunya sudah habis katanya. Ya masih ada masih 15 menit jamaah. Tapi udah anak cukupkan. Anda lihat sebagian sudah merem-merem ya, sudah ngantuk. Ya wajarlah kecapean gitu kan. Tapi ingat isi waktu antum dengan doa-doa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja urusannya. Mau naik kendaraan ingat doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita enggak tahu. Ketika kita naik kendaraan kita, apa kita bakal pulang selamat? Gak ada yang tahu, jemaah. Tapi kalau kita serahkan sama Allah, ya Allah yang ngasih kendaraan engkau. Kita biasanya dulu waktu naik sepeda, ya. Naik apa? Sepeda ontel itu Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, Walailah. Ganti mobil, Gak ada itu doanya, sudah hilang Iya, biasanya seperti itu kita. Kembali ke yang lebih enak itu jarang doanya. Banyak-banyak. Keluar rumah kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di jalan. Apa doanya orang kalau keluar rumah? Fadalan. Yang lainnya ada permintaan khusus. Rasul ada yang diminta kalau keluar rumahnya itu. Tiap hari keluar rumah itu, Iya. Tiap hari keluar rumah, tiap hari keluar naik kendaraan. Iya. Apa doa keluar rumah? Iya betul, tapi nggak apa-apa kasih hadiah ya, antum. Fadhol. Daripada antum mikir-mikir panjang-panjang, fadhol Habib. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Itu yang pendek. Yang panjang jamaah. Fadhol antum. Yang panjang. Yang nggak pernah keluar rumah nggak usah doa kan? <laughs> Ini yang tiap hari keluar rumah. Rasul mengajarkan doa yang agung sekali. Fabel. Sebelum dilanjutin, tiap hari baca doa itu enggak? Kok susah sekarang ngafalinnya ini? Gitu kan? ya? Iya, fabel, fabel. Allahumma inni a'udzubika atau ajhala Masya Allah Mumtaz Ya itu doa Nabi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla Ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah Jangan sampai aku tersesat atau disesatkan An adlima au an azilla au uzalla jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan. Jangan sampai aku Berbuat zalim atau dizalimi. Jangan sampai kau berbuat jahil atau dijahilin. Selamat baca itu tiap hari minta sama Allah. Tidak sedikit yang keluar dari rumahnya. Tapi pulang dalam kondisi sudah bangkrut. Sudah tersesat. Gak tahu kita. Ya, fadol ya hadirin. Nah, masih banyak ini Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Coba sekarang kita galakkan doa. Minta apa saja. Naik kendaraan, pakai baju baru ya. Pakai baju baru minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam kamar mandi, keluar dari toilet, baca doa. Terus semua aktivitas kita, kita gantungkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kehidupan ini akan tenang. Berapa banyak orang yang hidupnya sengsara gara-gara dia nggak berdoa. Ya, dia kepingin aman. Bagaimana rumahnya? Rumah ini sudah banyak duit, kayaknya harus kasih satpam. Pasang satpam. Gimana kalau satpamnya dipegang sama perampoknya nanti? Diikat. Pasang CCTV. Gimana kalau CCTV-nya ada yang nutup nanti? Apa? pasang anjing. Gimana anjingnya kalau ada yang bunuh nanti? Hidupnya dalam kekacauan. Tapi kalau dia minta sama Allah, masuk rumahnya bismillah baca doa, mau tidur baca doa ya Allah, apa yang bakal terjadi terjadi. Tapi aku mohon kepadamu agar kau beri aku keamanan ya Allah. Aman hidup kita dengan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ingat problematika apapun. Jangan berangkat ke tempat-tempat yang tidak disyariatkan. Umpamanya berangkat ke dukun, ke orang pintar yang disebut, ya janganlah. Alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ada dukun. Ada nggak dukun di Batam ini? Nggak ada. Di Jawa ada nggak dukun? Nggak ada sudah. Ada nggak? Dukun sekarang pakai topi putih. Iya, sekarang yang ada apa ya? Ustadz dukun. Ya, kalau dukun beneran karena apa? Karena masyarakat di Jawa ini sudah nggak mau sama dukun. Mereka tahu. Pernah kejadian beberapa tahun dukun yang pada dibunuhin. Karena mereka tahu kerjaannya dukun ini mesti ngerusak. Karena dukun nggak laku ya harus pakai peci dukunnya sekarang. Sebelum ngobatin harus baca ayat-ayat walaupun kebalik-kebalik kan dia baca. Itu yang terjadi sekarang. Maka jangan berangkat ke tempat-tempat yang tidak disyariatkan. Tatkala ada masalah, kita lihat masyarakat di Indonesia, mereka menghadiahkan kepala kerbau kemana? Ke laut ya, kemana? Kok nggak minta sama Allah gitu? Mana tauhidnya, mana imannya kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala apabila salah itu diri, dari diri saya sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad ala alihi wa wasallam Nah, jazakumullah khairan katsiran kepada Al Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA yang telah memberikan paparan materi kepada kita yakni dengan tema kemana lagi aku harus meminta. Ya, cukup menarik tema tersebut dan insyaallah kita menuju ke sesi kedua yakni sesi tanya jawab. Silahkan bagi antum yang memiliki pertanyaan untuk ditulis di secara kertas dan insyaallah dikirim ke depan. Dan insyaallah akan kita pilih dan dimohon pertanyaannya ditulis dalam uh, singkat dan jelas tentunya sesuai dengan uh, materi kita saat ini. Naam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah di sini ada sebuah pertanyaan mengatakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Ustadz bolehkah kita berdoa di dalam sholat kita dengan menggunakan bahasa daerah kita Syukron Ya masalah doa dalam sholat Satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya bacaan sholat itu nggak boleh dirubah dengan bahasa Indonesia nggak boleh Allahu Akbar jadi Allah Maha Besar Nggak boleh juga dirubah Allahu Akbar jadi Allahu A'zam. Walaupun dalam bahasa Arab juga. Yang artinya mungkin kurang lebih. Tetap bacaan sholat itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana dengan doa? Ada waktu-waktu berdoa dalam sholat seperti ketika sujud, ya doa ketika tahiyat. Boleh nggak dengan bahasa daerah? Ada khilaf di antara para ulama tentang hal itu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Tapi saya pernah bertanya dengan Syekh Abdurrahman Al-Shughaifi. Kata dia nggak ada masalah. Selama bukan mengganti bacaan sholatnya. Buat orang yang nggak bisa bahasa Arab. Karena nggak bisa kita nyuruh semua doa pakai bahasa Arab. Umpamanya orang yang kerjanya becak, umpamanya yang kerjanya susah. Dia bahasa Indonesia aja nggak bisa. Bahasa Indonesia nggak bisa. Bagaimana dengan bahasa? Jadi ingat masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh, ya benar. Ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Maka sebagian ulama membolehkan kalau memang dia nggak bisa pakai bahasa Arab. Sebagian orang Arab pun berdoa di dalam sholatnya pakai bahasa Arab karena bahasa Arab bahasa dia. Karena bahasa Arab bahasa dia. Sebenarnya sama dengan bahasa kampung kita juga. Dia mengatakan, Ya Allah, Abu sayyarah ya Allah. Ya Allah aku kepingin mobil ya Allah. Seperti itu. Itu nggak ada di hadis itu. Itu nggak ada di hadis seperti itu. Doa minta mobil itu nggak ada. Bagaimana? Boleh nggak? Ada khilaf di antara para ulama, tapi tetap yang lebih utama adalah dengan yang sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, supaya kita nggak salah berdoa. Karena yang diajarkan oleh Rasul SAW itu sudah sempurna banget. Wallahu a'lam Ingat masalahnya ada khilaf di antara ulama dan memang keduanya nggak ada dalil yang mengatakan tidak boleh yang mengatakan boleh juga karena hukum asalnya nggak ada larangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah? Ya sebagaimana disebutkan tadi sudah. Kita ingin dikabulkan. ya minta terus. Sehari, dua hari, seminggu, sebulan, dua bulan. Sampai kapan? Selama ajal masih dikandung badan. Minta sama Allah. Ya Ustaz sudah tua nggak punya anak masa minta sama Allah? Minta sama Allah. Iza qada amran fa inna ma lahu kun fayakun. Jadi. Subhanallah maka nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melakukan segalanya. Kemudian ya makan yang halal ya. Kemudian cari waktu-waktu yang mustajab. Karena memang banyak di antara kita yang sudah jarang berdoa. Kemudian sebelum berdoa zikir dulu ya. Zikir puji-puji Allah Subhanahu wa taala, baca salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca terus. Kemudian berdoa. Dan saya merasakan sendiri ya, ketika saya masih di pesantren. Itu doanya Masya Allah. Kita karena di pesantren dididik untuk minta terus sama Allah ya. Terus ketika sudah mulai ngaji, itu mintanya mulai jarang. Sudah. Sebagian, sebagian. Karena merasa benar sendiri udah gitu kan. Ah, coba minta. Jadi minta terus sama Allah yang Cari waktu-waktu mustajab angkat tangannya. Mohon sama Allah SWT di waktu-waktu yang memang dianjurkan angkat tangan. Kemudian tempat-tempat yang mustajab ya, yang mereka berangkat ke umroh, ke haji, ada tempat-tempat mustajab dia minta sama Allah SWT. Adapun waktu-waktu mustajab ya, kita bisa dapat semuanya. Sepertiga malam akhir ya, pada akhir Jumat, antara doanya orang yang musafir ya kemudian doa orang tua itu mustajab ya kita minta sama mereka juga nggak ada masalah wallahu alam besok. Bismillah kalau kita berdoa apakah kita butuh usaha nah ya Allah aku kepingin anak ya Allah tapi nggak mau kawin aku ya Allah ya. Ya ambil anak di mana? Panti asuhan. Ya anak. Ya harus ada usaha. Orang yang kepingin punya anak, dia menikah. Ya harus seperti itu memang. Sunnatullahnya diikuti. Sunnatullahnya diikuti. Tapi tetap memohon sama Allah SWT. Karena ada orang nikah nggak punya anak. Ada orang nikah nggak punya anak. Dia sudah usaha, tinggal minta sama Allah Swt. Maka yang namanya ikhtiar itu tetap usaha. Jadi kalau kita lihat burung, burung itu kata Rasulullah SAW memang susah sih. Rasul mengatakan lo annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal yang hakiki, la rozakum kama yarzuqut tayr. Allah akan kasih rizki sama kalian seperti ngasih rizki burung. Burung itu sampai saat ini saya nggak pernah lihat di kandang burung ada kulkasnya. Nggak ada dia. Ya Allah, ini kayaknya mau musim kemarau ini. Gitu ya, dia simpen gitu nggak ada burung sampai sekarang. Kalau kita tawakal hakiki seperti tawakalnya burung, la razaqakum kata Allah Allah akan ngasih rezeki kalian seperti rezeki burung. Pagi berangkat dia dalam kondisi lapar, pulang sore kenyang. Itu yang terjadi. Cuma bisakah kita seperti itu? Tawakal yang benar-benar. Ada usaha enggak burung? Ada usaha. Tapi burung subhanallah dia enggak nyimpen. Burung itu enggak nyimpen. Ada enggak umpamanya singa. Ya, singa habis makan satu kijang ya. Ini masih banyak kijang ini. Kayaknya aku harus ambil tiga empat ekor lagi disimpan gitu. nggak ada dia. Dia makan kenyang, mau duduk di sebelahnya kijang, nggak dilihat sama dia. Tapi kalau manusia, masya Allah gitu kan. Kita ini ya Allah, kayaknya ya kalau aku besok dapat rezeki, kalau nggak dapat rezeki, ya kita kumpulin lah. Makanya banyaknya terjadi kasus-kasus yang nggak benar ya karena manusia gitu suka numpuk barang suka numpuk tapi kalau kita tawakal sebenarnya tawakal Allah akan kasih seperti burung seperti rizki kepada burung berangkat dalam kondisi lapar pulang dalam kondisi kenyang karena rizkinya sudah diatur semua boleh nggak usah kita nyimpen ya boleh-boleh aja tapi jangan terlalu takut sama dunia ini jadi tawakal doa usaha tetap berjalan karena itu sunnatullahnya, sunnatullahnya seperti itu. Bismillah dalam penanggalan Hijriyah dan Masehi berbeda. Bagaimana dengan hitungan harinya? Soalnya nalihat pada kalender Masehi hari Jumat kita juga sholat Jumat. Apakah hitungan harinya sama? Kalau hitungan hari kita, hitungan hari kita itu dengan mentari. Dengan matahari. Maka nggak beda. Harinya tetap Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat. Itu hitungan harinya tetap. Dan satu hal berkaitan dengan Hijriyah ini. Karena balik libur kita sampai saat ini masih hari Minggu. Kok bukan hari Jumat? Umat Islam di Indonesia jumlahnya berapa? Berapa jumlah umat Islam di Indonesia? 200 juta. Jumlah penduduk Indonesia berapa sekarang? 230-an ya. 250 sekarang malah. 250 juta. 87 persen muslim. Seharusnya liburnya hari Jumat. Gitu kan? Karena Hari Ahad ini holiday. Holiday. Holidaynya siapa? Pada waktu itu holidaynya Belanda. Karena kita dijajah Belanda memang. Pantas kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Kiai-kiai pada waktu itu menentang libur hari Ahad. Para kiai pondok pesantren di Jawa semua liburnya hari Jumat pada waktu masa penjajahan pada waktu itu. Mereka liburnya hari hari Jumat tetap. Karena company ya wajarlah namanya pemerintahnya pada waktu itu company mereka liburnya hari hari Minggu karena jelas yang namanya penjajah pada waktu itu dia mau ibadah, mau apa. Sebenarnya holiday umat Islam ada hari Jumat. Hari Jumat. Dan alhamdulillah mudah-mudahan umat Islam bisa mendapatkan hari liburnya hari Jumat insya Allah Mau nggak libur hari Jumat jemaah? Mau? Susah Ustaz ada sholat Jumat gitu kan. Iya, tapi itulah hari libur kita alhamdulillah sekarang di Saudi ya. Di negeri-negeri Islam lah yang penduduknya kebanyakan muslim libur mereka hari hari Jumat. Karena memang itu hari raya umat Islam. Hari raya umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalah penanggalan itu kalau masalah hitungan harinya sama. Hitungan harinya sama. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihat bagi yang sering mengabaikan sholat berjamaah dan lebih mementingkan pekerjaan dibanding sholat berjamaah. Nah, para jamaah, sholat berjamaah itu termasuk ikhtiar cari rezeki. Sholat berjamaah itu termasuk ikhtiar cari rezeki. Jadi kalau pas antum dengar azan ya usahakanlah. Usahakan pekerjaan ditinggalkan. Karena yang ngasih rezeki kita itu bukan kantor kita. Bukan bos kita tapi yang nyuruh kita sholat jamaah itu yang ngasih rezeki sama kita. Allah Jalla Jalalu. Maka kalau antum kepingin berkah rezekinya, tatkala azan dikumandangkan, bismillah lah, bismillah diusahakan. Kadangkala kalau buka toko, orang ini buka toko ya Ustaz. Kalau saya tutup tokonya, akhirnya pembelinya beli ke tetangga sebelah Ustaz. Tetangga sebelah, akhirnya nggak dapat rezeki ya Ustaz. Subhanallah. Yang ngasih rezeki itu siapa? Allah Jalla Jalla. Tutup kita nutup buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi buka insya Allah berkah kita. Subhanallah. Saya melihat kemarin ini di Jember itu ada bursa kambing. Masya Allah. Salah satu tempat bursa kambing itu ada tulisannya sedang sholat. Ditanya, inti titipin nama siapa kambingnya? Ya sama Allah lah, bismillah sudah. Anak sholat juga buat dia. Anak titipin sama Allah. Alhamdulillah kata dia. Orang itu ketika lihat masih sholat. Maka ditunggu sama orang. Pulang datang. Insya Allah kita bisa. Jadi usahakan masalah sholat berjamaah ini. Berusaha. Usahakan lima waktu. nggak bisa lima waktu ya. Tiga waktu. Pokoknya berusaha lah. Karena masjid itu tidak sama dengan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Tempat-tempat ibadah umat-umat yang lainnya itu biasanya ramenya seminggu sekali. Sepekan sekali, sebulan sekali. Tapi masjid lima waktu. Kita dipanggil hayya ala sholat. Dipanggil yang manggilin itu Allah Jalla Jalla suruh sholat. Ayo sholat. Tinggalin semua pekerjaan. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Wallahu alam bisawab. Ustadz boleh tidak apabila doa dizaharkan di dalam sholat? Ya kalau dizaharkan supaya tetangganya kedengaran janganlah. Biar tahu aku sedang minta enggak. Ya doalah, dengarkan diri sendiri enggak ada masalah. Jadi yang namanya doa itu bukan di dalam hati. Kalau dalam hati itu ya sekedar pikiran yang terbetik di dalam hati. Yang namanya doa, yang namanya zikir pun dilafatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bismillah, assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya berdoa dengan selalu mengangkat tangan? Jazakallah khair. Jadi pada hakikatnya, sunnahnya berdoa itu angkat tangan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, allaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia, yastahi min abdihi. Ida rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatin. Allah itu maha pemalu, maha mulia. Allah malu kalau hambanya angkat tangan mohon sama dia, kemudian Allah tidak mengabulkan doanya. Angkat tangan minta sama Allah. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang Nabi nggak angkat tangan. Maka kita tidak angkat tangan. Pada waktu Jumat umpamanya, wow, kita nggak disunahkan angkat tangan. Bahkan Nabi cuma menunjuk tangannya. Adapun tempat-tempat yang lainnya bebas-bebas aja selama tidak ada larangan di situ untuk angkat tangan. Syekh Utsaimin rahimahullah taala merojihkan bahwasanya di tempat-tempat yang tidak ada larangan tetap berdoa boleh dengan angkat tangan. Umpamanya ba'da solat, Apakah boleh tiap habis solat angkat tangan? Sebagian ulama mengatakan ya enggak, enggak enggak nyunah seperti itu. Kalau terus-terusan karena Nabi tidak mengamalkannya Selalu yang seperti itu. Tapi umumnya kita lagi tengah malam, lagi kapan mau doa antara adhan dengan komat, memohon sama Allah, maka fadl. Mungkin ini yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari Ahad salah kalau disebut hari, hari Minggu? Wallahu alam, nggak tahu. Kayaknya nggak ada. ya. Entah kalau Minggu ini artinya Minggu itu apa? Nggak tahu, Ana juga nggak tahu. Artinya apa kalau ada larangan wallahu alam kayaknya enggak ya. Tapi wallahu alam sab. Karena yang jelas Ahad hari pertama kan. Maka Senin hari disebut hari hari kedua. Seperti itu. Wallahu alam sab. Tapi yang jelas eh, hari raya kita adalah hari Jumat sampai saat ini kenapa khutbah Jumat itu tidak bisa memberikan hasil yang diharapkan buat umat Islam. Karena orang datang pada khutbah Jumat dalam kondisi capek. Yang dari kantornya dalam kondisi khutbah Jumat buat tidur. Enak kalau dengerin khutbah, Masya Allah, sampai tidur Ustaz. Eh, kondisinya akhirnya orang itu dalam kondisi capek. Anak-anak pada sekolah. Yang seharusnya orang tua itu berangkat sama anaknya sunnah-sunnah Jumat dari pagi kita dianjurkan mandi, nggak ada udah. Dalam kondisi pakai baju kerjanya, kita nggak bisa dapat sunnah-sunnah. Mau ngaji surat kahfi mamanya sampai akhir Jumat pulang udah capek. Jadi hari Jumat itu banyak sekali sunnah-sunnah yang susah kita untuk menggapainya kecuali apabila Jumat itu libur. Ada seorang wartawan haji berangkat ke Saudi, dia ngomong, saya heran di Saudi itu. Kenapa? Itu orang yang datang pas dengerin khutbah Jumat, nggak ada yang tidur. Kalau di Indonesia udah pada tidur semuanya. Akhirnya dia tahu rahasianya. Kenapa? Hari Jumat mereka libur. Jadi paginya mereka bisa tidur. Kalau kita kan enggak. Jumat buat tidur siang memang. Wallahu a'lam bishawab. Ya kembali lagi Bapak yang saya sampaikan benar itu dari Allah SWT Kalau salah itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh